السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أراد من عباده خيرا قذف في قلوبهم المحبة بحبيبنا سيدنا محمد وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد الحبيب المحبوب المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وعلينا أعنا يا ربنا على اتباع سنته واحصرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil khusus para habaib sangat kami cintai dan kami muliakan guru kita semua hadir hadib semoga Allah memberikan kepada beliau kesabaran dalam mendidik kita, kita kesabaran dalam membimbing kita semuanya kesabaran di dalam mengayomi kita semuanya dan juga pemuda-pemuda yang ada di sini yang semoga ini adalah pemuda-pemuda seperti yang pernah mendampingi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di saat berada di perang Badar. Ketahuilah wahai pemuda-pemuda, musuh besar Allah dan Rasulnya itu ternyata lumpuh di tangannya pemuda. Kita tahu bahwasanya Abu Jahal adalah paling jahatnya manusia. Tidak ada penjahat dari masa ke masa melebihi daripada Abu Jahal. Kalau ada orang jahat hari ini tidak seperti Abu Jahal, cita-citanya adalah membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang bisa melumpuhkan Abu Jahal adalah pemuda dan penting pemuda. Dikisahkan dalam di medan laga waktu itu di perang Badar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat mencintai Rasulullah kalau Abu Jahal punya cita-cita untuk membunuh Rasulullah, tapi Sayyidina Abdul bin Mas'ud punya cita-cita untuk memenggal lehernya Abu Jahal. Pada suatu ketika di saat berada di Bidan Laga, Abdullah bin Mas'ud berangan-angan bisa menyenangkan Nabi dengan memenggal lehernya Abu Jahal. Kemudian di saat seperti itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menoleh ke kiri kanan beliau pengen pendamping seorang yang gagah karena Abdullah bin Mas'ud sendiri tidak gagah karena dikatakan bahwasanya antara pedang dengan tubuh beliau lebih panjang pedangnya kalau diperkirakan zaman sekarang tingginya 60 cm tapi keker begitu cuman punya keberanian luar biasa saya tidak Abdullah bin Mas'ud dan di saat seperti itu saya tidak Abdullah bin Mas'ud ternyata didampingi oleh dua anak muda secara lahir belum punya kemahiran di dalam berperang. Rupanya ini kakak beradik yang punya cita-cita mulia, mulai dari rumahnya tadi berpamitan kepada ibundanya, sama cita cita seperti Abdullah bin Mas'ud untuk membunuh Abu Jahal. Tiba-tiba yang ada di kanannya Abu Jahal dan di kanannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu bertanya, memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud, "Paman Ani, paman, tahu Abu Jahal atau tidak kamu?" "Tahu, Nak. Kenapa?" "Akan aku bunuh Abu Jahal." Ya aku tahu. Memangnya kenapa kau umpan bunuh Abu Jahal? Paman, aku dengar Abu Jahal selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku bungkam mulutnya dengan aku penggal lehernya. Harus aku bunuh Abu Jahal. Kata saya Sayyidina Abdul Mas'ud, ya aku tahu Abu Jahal. Baik paman, tolong nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal, kasih tahu saja. Rumahnya dia belum tahu Abu Jahal. <laughs> Akhirnya belum begitu mengenal karena ini orang datang dari tempat yang jauh. Nanti kalau kelihatan Abu Jahal tolong kasih tahu saya paman. Baik aku kasih tahu. Tapi tolong jangan dikasih tahu adik saya yang ada di kiri kanan, di kiri saya. Kenapa? Saya tadi keluar dari rumah berlomba siapa yang lebih dulu membunuh Abu Jahal. Yang ada di kirinya, di kirinya Abu Jahal tiba-tiba memegang tangan di kirinya Abdullah bin Mas'ud memegang tangannya. Paman, paman. Paman tahu Abu Jahal tidak? Tahu dan kenapa? Aku akan bunuh Abu Jahal. Emangnya kenapa? Aku dengar Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad sebelum dia bunuh Nabi Muhammad akan aku bunuh dulu. Baik, aku tahu nak. Tolong paman nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal kasih komando kepada saya. Tapi tolong jangan dikasih tahu abang saya karena saya tadi berlomba dari rumah berlomba untuk bisa membunuh Abu Jahal. Dan pemuda itu cita-citanya mulia, hebat. Ada kecintaan kepada membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul di saat medan laga perang sudah mulai, kelihatanlah seorang yang sangat gagah di atas kuda yang sangat mewah dengan baju yang sangat mewah, baju sutra yang berkelebat. Dengan memegang bendera yang luar, bendera berkibar. Dengan pedang yang mengkilat, dengan gagahnya. Maka Sayyidina Abdullah bin Saud sudah menunjuk dari kejauhan. Itu dia orang yang kau cari. Maka dua anak muda ini meluncur seperti dua anak panah yang berkejar mencari mangsa. Tuh oh, terus mengejar. Saya belum langsung bingung. Seolah belum belum langsung pesimis. Saya ini orang sudah kecil begini, ditemani dua anak-anak kecil. Mestinya yang menemaniku adalah orang yang gagah-gagah karena lawanku adalah orang yang paling gagah di Mekah. Abu Jahal gagah. Meluncur dua anak muda ini subhanallah. Dengan keberaniannya, cita-cita adalah membunuh Abu Jahal dipukul dan dipukul dan dipukul dan dipukul dan dipukul dan dipukul sampai Abu Jahal terjatuh dari kudanya. Tapi dia belum berpengalaman untuk menggal leher. Tembul. Rasul terkagum-kagum. luar biasa ini anak. Keberaniannya luar biasa. Akhirnya melihat Abu Jahal terjatuh, tapi masih belum bisa menggal lehernya. Sampai gemas Abdullah Mas'ud. Mestinya yang kau bunuh lehernya bukan kau pukul selain lehernya. Larilah Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba melompat dan bisa duduk di atas dadanya Abu Jahal. Seketika itu Abu Jahal berkata, Ya ruwa'i al-ghanam Wahai pengembala kambing yang hina Waqat irtaqaita sabda Engkau telah menaiki tempat yang tidak semua orang bisa menaikinya Maksudnya kurang ngajar sekali kau berani duduk di dadaku Maksudnya ruwa'i al-ghanam itu Wahai pengembala kambing yang hina Berani sekali kau duduk di situ tapi apa boleh buat? Ternyata kakinya sudah berada di lehernya. <laughs> Kakinya sudah berada di leher Abu Jahal. Kemudian mau dipenggal lehernya, ternyata Abu Jahal ngomong, Hah, kalau untuk membunuh leher hebat tidak akan bisa dengan pedangmu yang tumpul harus dengan pedang istimewa. Ini isyarat bahasanya pedang umat Islam itu dari masa ke masa tumpul. <laughs> kita itu kurang mengasah pedang. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sadar, ya betul. Diambillah pedangnya Abu Jahal. Dan di saat pedang Abu Jahal diangkat, Abu Jahal berkata, Abdullah bin Mas'ud, sebelum kau penggal leherku, aku berpesan dua hal. Apa pesanmu? Sampaikan kepada Muhammad, kalau leherku panjang. Maksudnya ada gagah saya itu, orang hebat. Baik, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua apa? Sampaikan kepada Muhammad, pesan yang kedua. Sebelum kepenggal leherku, pesanku kepada kau sampaikan kepada Muhammad kalau Muhammad akan menjadi musuhku hidup dan mati. Baik. Setelah berpesan seperti itu, dipenggalah lehernya Abu Jahal. Dan dibawalah kepalanya kepada Rasulullah SAW. Letakkan di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adaku ada Allah. Ini aduku adu Allah. Ini adalah musuhmu dan musuh Allah sudah aku penggal lehernya. Rasulullah tersenyum melihat Abu Jahal. Melihat Abdullah bin Mas'ud yang bergembira itu. Ya Rasulullah, sebelum aku penggal lehernya dia berpesan. Pesan apa? Agar aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah kalau leherku ini panjang. Kalau lehernya Abu Jahal ini panjang. Nabi Muhammad mengucapkan tasbih subhanallah. Mau mati masih sempat sombong. Itu pesan yang pertama. Ada lagi pesan lagi. Ada ya Rasulullah, ia berpesan kepadaku agar aku sampaikan kepadamu kalau aku akan menjadi musuhnya Muhammad hidup dan mati. Nabi Muhammad bertakbir, Allahu Akbar. Fir'auni Akbar min Fir'auni Musa. Fir'aunku ternyata lebih hebat daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa tenggelam dalam perah jerit Musa, Musa tolong, tolong, tolong. Tapi Fir'aunku mau mati masih nantang Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang bisa melumpuhkan Abu Jahal? Anak-anak muda yang punya jiwa cinta, punya hati cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi diganggu jangan macam-macam. Bukan hanya masalah urusan kesenggol saja berantem. Itu adalah anak muda picisan itu anak muda umur. Anak muda kalau sudah nama Nabi Muhammad, eh jangan macam-macam Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah seorang anak muda dan ternyata juga seorang anak muda yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib waktu masih muda. Di dalam sebuah peperangan. Waktu itu ada namanya Amr ibn Mut. Amr ibn Mut ini pemuda, ini memang pemuda, pemuda ini yang sepuh-sepuh ini jadi imam, jadi pengurus ini. Ini pemuda ini ayo. Waktu itu Amr ibn Mut itu adalah seorang yang sangat luar biasa. Nantang, mana yang berani denganku? Mana Muhammad? Mana berani denganku? Di saat semuanya belum keluar, mikir Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang masih muda saat itu. Kalau tidak aku keluar, tentu yang menghadapi adalah Nabi Muhammad sendiri. Aku tidak rela ada yang menyentuh Nabi Muhammad dengan pedangnya. Keluarlah Imam Ali bin Abi Thalib. Anak muda. Keluarlah Imam Ali bin Abi Thalib menghadapi Amr ibn al-Wud. Amr ibn al-Wud merendahkan jadi ini yang di, aku, dia yang, yang dipilih untuk memerangi aku. Aku tidak butuh orang semacam ini karena berbeda. Umar pun enggak lah, berani. Orang yang mulut gagah dan tinggi besar dibanding dengan Imam Malik sangat jauh. Kata Amr bin apakah seperti ini akan melawanku? Sayyidina Imam Ali berkata, iya, aku yang akan melawan. Yang menjadi sebab Imam Ali maju itu apa? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ini loh yang menjadi harus kita pahami. Tidak rela kalau tidak ada yang maju pasti Nabi Muhammad sendiri yang maju. Tidak mikir Imam Ali itu apa yang terjadi nanti. Pokoknya aku harus membela Nabi Muhammad. Ternyata waktu itu apa? Wahai Abdul Mut, aku bisa memenggal lehermu sebelum engkau selesai berbicara. Akhirnya Abdul Mut berkata apa? Apa yang bisa kau lakukan untukku? Belum selesai ngomong apa bisa kau lakukan untukku? Sudah dipenggal lehernya oleh Sayyidina Imam Ali. Bahkan ada yang mengatakan dipenggal dari mafrokrasi sampai bawah terbelah kecemburuan dengan Nabi itu. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seorang anak muda berjuang tidak pernah takut mati. Inilah yang dibangun oleh pemuda dari Habib cerita. Ini anak-anak muda, ini yang hebat ini. Berikan kepadaku sepuluh anak muda Imam Hasan Basri yang dicuplik oleh tokoh Imam Basri berkata Berikan kepadaku anak muda yang berjuang sepuluh saja Bisa menyelesaikan permasalahan Ini anak muda kalau anak muda tidak punya kiprah, bukan anak muda. Anak bayi itu. Kita anak muda punya kiprah. Kemudian lihat. Begitu citaan seorang anak muda kepada Nabi Muhammad SAW di samping menjadikan seorang anak muda itu akan selalu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata anak muda yang cinta kepada Nabi Muhammad akan terjauh dari kemaksiatan. Tidak usah panjang-panjang maulid. Kalau sudah balik, ya, tosiahnya sudah dengan beliau Habibna ada kisah tentang Abdur Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda umurnya 16 tahun. Mana 16 tahun? Sa'labah bin Abdurrahman adalah 16 tahun umurnya. Seorang anak muda yang dikisahkan masyur sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah bin Abdurrahman. Dan beliau itu adalah yang sering diutus oleh Nabi dan kalau diutus itu cepat maka Nabi senang dengan Sa'labah bin Abdurrahman yang Sa'labah pergilah ke Abu Bakar Pergi cepat begitu cepatnya. Jadi selalu disuruh cepat, jalannya cepat dan orangnya riang sekali. Akhirnya ditanya, kenapa kok kalau di, kalau disuruh Nabi kok sangat cepat sekali dan jalan kok sangat. Jadi kalau jalan itu cepat. Jawabannya sederhana. La asbiru ala faraqati habibina, habibi. Aku tidak sabar kalau aku berpisah dengan Rasulullah. Jadi kalau disuruh pun cepat balik biar cepat melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Ya. Suatu ketika Salabah bin Abdurrahman disuruh oleh Rasulullah melewati gang kota Madinah seperti biasanya. Cuma kebetulan saat itu lihat ayah eh, anak muda yang mengaku cinta Nabi Muhammad, yang ikuti maulid dan seterusnya. Salabah bin Abdurrahman melihat melewati gang kota Madinah, ternyata di saat seperti itu ada pintu yang terbuka. Melihat pintu rumah yang terbuka dan pintu tembus kepada tempat mandi, kamar mandi. Dan kamar mandinya orang fakir. Yang ada hanya kelambu toh untuk satirnya, kelambu. Dan di saat pintu terbuka, angin menerpa, satir itu terbuka. Dan di balik satir itu ada wanita yang lagi mandi. Kalau Mbah bin Abdurrahman melihat dalam riwayat disebutkan marrotan au marrotaini. Aku melihat sekali atau dua kali, lihat tak begini. Tiba-tiba dia tersadar, Aku diutus oleh Rasulullah masih sempat melihat yang haram, padahal dia terlihat bukan ngintip. Kelihatan bukan sengaja dia. Dia merasa sangat malu, dia sangat takut. Dan menangis dan tidak berani pulang ke rumahnya dan tidak berani pulang ke Rasulullah. Kalau pulang kepada ke rumahnya tentu nanti bakal dicari oleh Rasulullah. Kalau pulang ke Rasulullah alangkah malunya aku. Aku takut jika nanti turun ada ada ayat-ayat turun menyebutkan tentang diriku bahwasanya aku orang munafik. Jadi utusan Nabi Muhammad ternyata melihat yang haram. Tidak berani pulang ke Ka'bah. Ta'ala bin Abdul Rahman. Hanya melihat semacam itu. Sepintas doang malah itu saja. Kemudian setelah itu ditunggu oleh Rasulullah. Di waktu sholat yang sudah dinantikan tidak datang. Sholat berikutnya tidak datang. Waktu sholat berikutnya tidak datang. Ditunggu sampai tiga hari tidak datang. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Sayyidina Umar bin Khattab Umar dan Sayyidina Salman Al Farisi. Mana namanya Sa'labah itu? Sa'labah yang biasa ini. Yang biasa aku suruh kok belum datang-datang ini. Ya Rasulullah namanya anak muda, ya paling dia main ke sana. Coba kau cari, dicari di kota Madinah semuanya. Pasar dicari, enggak ada Talabah bin Abdurrahman. Kemudian kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku, kami tidak menemukan Talabah bin Abdurrahman. Kemudian Nabi berkata, carilah di antara kota Makkah dan kota Madinah. Ada bukit antara kota Makkah dan Madinah, pergilah ke sana. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman dibarengi dengan sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut. Tidak ada siapa-siapa. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada gerombolan kambing dengan seorang pengembala tua. Ta'ala anak muda. Sudah sangat masyur Pak Laba di kalangan sahabat Nabi. Tidak ada didatangilah orang tua tersebut, bapak tua. Apakah engkau pernah melihat ada anak muda yang ada di sini? Bapak tua tadi bertanya, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah anaknya Ria kalau jalan cepat. Tidak. Aku tidak menemukan anak muda seperti itu. Hanya aku yang aku tahu adalah ada anak muda setiap datang ke sini memang jalannya cepat, agar tapi mukanya adalah mukanya kusut dan dan, dan nangis terus dan bukan yang riang. Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman berkata, kalau Sa'labah itu sangat riang. Masa dia suka nangis? Akhirnya, baik akan aku tunggu kalau begitu, barangkali dia orangnya. Kata Pak Tua tersebut, kalau engkau menunggu di sini, anak muda itu tidak akan turun. Dia ada di atas bukit sana. Menjelang maghrib, dia selalu turun dan mendekat kepadaku, lalu aku beri minum segelas air, kemudian dia segelas air susu, kemudian dia naik. Dan buru-buru naik. Besok sore pun Menjelang maghrib, di saat orang tidak bisa melihatnya, dia datang ke sini, aku beri susu dan begitu seterusnya. Selama hampir 40 hari. Baik kalau begitu aku tunggu. Sembunyi kalau kau menunggu, dia. Kalau kelihatan ada orang di sini selain aku, tentu dia tidak akan turun. Baik. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman bersembunyi di balik batu. Turunlah Da'labah bin Abdurrahman. Menjelang maghrib itu turun diberi segelas air susu. Sayyidina Umar melihat betul dan ingat betul dia adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Dipanggil dia ya Tha'labah bin Abdurrahman, kaget Abdurrahman bin Abdurrahman, buru-buru lari. Tha'labah bin Abdurrahman, siapa kau Umar? Ada apa kau ke sini? Aku disuruh oleh Rasulullah. Kenapa? Apakah setelah turun ayat yang mengatakan diriku munafik? Aku tidak tahu itu. Lari dikejar oleh Sayyidina, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman. Dicari, kejar, dikejar, akhirnya ditangkaplah. Apa yang aku kalau apa yang akan kau lakukan wahai Umar? Aku diutus oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengembalikanmu ke rumah. Tidak. Aku tidak akan pulang. Aku malu dengan Rasulullah. Aku tidak pantas ketemu Rasulullah. Aku sangat malu dengan Rasulullah. Tidak, kau harus pulang. Dipaksa. Maka pulanglah. Ba'labah bin Abdurrahman. Ternyata di perjalanannya sudah lemah. Sakit. Sampai di rumah sakit. Di rumah sakit. Tidak dibawa ke Rasulullah. Sayyidina Abu, Abu Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku kami sudah menemukan Ta'labah hanya saja Ta'labah sakit. Bagaimana? Apakah engkau ke sana ya Rasulullah atau harus aku bawa ke sini? Rasulullah seputar menjawab, aku akan datang kepada Ta'labah. Nabi Muhammad datang kepada Ta'labah. Datanglah Sayyidina Rasulullah kepada Ta'labah. Di saat masuk pintu rumah Ta'labah, Ta'labah tidak menoleh kepada Rasulullah. Mengucapkan salam hanya menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Didekati Rasulullah ya Ta'labah. Diangkatlah kepala Ta'labah bagi atas ala hijri Rasul di atas pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, "Ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang punya masa kotor dari pahamu yang suci itu ya Rasulullah." Tiba-tiba jatuh sendiri itu kepala, enggak mau malu di atas pahanya Rasulullah. Diangkat lagi oleh Rasulullah mengatakan, Ya Rasulullah tolong turunkan kepalaku yang punya mata kotor itu dari pagamu yang suci ya Rasulullah. Sampai tiga kali, ada apa dengan engkau ya Ya Rasulullah, aku sangat tidak pantas dekat denganmu. Apa yang kau lakukan? Dipikir apakah melakukan dosa yang gede? Apa yang kau lakukan? Tidak. Ya Rasulullah, aku melakukan satu dosa yang amat besar. Apa itu salah? Ya Rasulullah cerita Aku di saat kau utus aku melihat ini Ya Talabah Sekarang kalau kamu sudah menyesal seperti ini Apa yang kau inginkan, apa yang kau harap Arju rahmatullah Dan apa yang kau minta Aku mengharap rahmat Allah Dan apa yang kau minta Talabah Aku minta pengampunan dari Allah ya Rasulullah Apalagi yang kau minta Apalagi yang kau takut Dan apa yang kau takutkan Aku takut siksamu Apalagi yang kau minta Agar aku bisa terus melihatmu ya Rasulullah Nabi Muhammad menjawab, Ya ta'lalah. Allah telah mengampunimu. Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan kau pun akan selalu melihatku. Kemudian setelah itu Ta'labah berkata, Ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku ini ada semut yang merayap. Aku merasakan di antara kulit dan dagingku ada semut yang merayap. Lalu Nabi berkata, itu artinya ajalmu akan tiba ya Ta'labah. Maka ucapkanlah, La ilaha illallah. Ditalkin Rasulullah la ilaha illallah. Mengucapkanlah talabah la ilaha illallah meninggal saat itu. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah. Dan dikafani oleh Rasulullah dan diantarkan oleh Nabi Muhammad ke kubur. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengantarkan Salabah bin Abdurrahman ke kubur, Nabi Muhammad disaksikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di saat berjalan-berjalan dengan ujung kakinya, jinjit. Sampai Sayyidina Umar kata, Ya Rasulullah, al-makan wasa'li walinnas. Tempat ini luas untuk aku dan semua orang ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau berjalan seperti berdesak-desakan? Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, aku telah melihat malaikat telah berdesak-desakan sehingga aku tidak punya tempat untuk ngiringi jenazahnya Salamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Buah dari kecintaan ke Rasulullah menjadikan dia takut bermaksiat. Tidak pantas mengaku dekat Nabi tapi mudah bermaksiat. Ini contoh Sa'labah bin Nabi Rahman karena kecintaannya yang sungguh-sungguh lihat, cuman melihat seperti itu saja sudah takut tidak bisa ketemu Rasulullah. Bagaimana ada orang yang aku cinta Nabi Muhammad maksiat, ya siang malam maksiat, tapi katanya pengen sanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari Sa'labah bin Nabi Rahman, anak muda, anak kecil. Bahkan diriwayatkan atau Salabah itu kalau tidur di masjid itu di tempat yang ke arah pintu rumahnya Rasulullah. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang berani ganggu rumahnya Rasulullah. Dan pengen melihat pertama kali Rasulullah yang waktu keluar. Jadi selalu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Di mata dan hatinya adalah Rasulullah. Ini adalah pengaturan anak muda. Belajarlah dari cinta anak-anak muda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan seorang aman muda selalu membela Rasulullah, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian takut melakukan kemaksiatan. Itulah pecinta Nabi. Jadilah seperti Ta'la bin Abdurrahman. Sekarang zaman-zaman rusaknya, tontonan HP segala macam Allah. Tidak pantas HP hari ini HP di nomor satu bacaan solawat setelahnya gambar yang tidak pantas. Ini solawat. Ah. Salama bin Rahman hanya melihat marotan amarotaini. sekali atau dua kali menjadi malu Takut tidak bisa ketemu Nabi SAW. Akan tapi lihat dengan kecintaannya Nabi yang datang dengan penyesalannya itu. Pernahkah kita menyesal melakukan satu kemaksiatan lalu kita takut tidak ketemu Rasulullah? Atau dengan mudahnya kita mengaku bercinta Nabi, cinta Nabi akan terima lancar dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita memang manusia bisa bersalah akan tapi kita hilah Penyesalan Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman menangis, menyesal, takut tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tauban kalau satu sahabat Nabi yang namanya Tauban itu sudah mendapatkan jaminan surga, mendapatkan kabar gembira akan masuk surga, ternyata menangis dan takut ditanya kenapa Tauban sudah dengar kabar gembira kalau kau menjadi ahli surga, kenapa kau malah menangis dan takut? Aku tahu diri. Selama ini aku berkhidmah kepada Rasulullah bisa melihat Rasulullah setiap saat. Akan tapi setelah aku diberi kabar gembira kalau aku akan masuk surga, aku baru berpikir, aku ini aku Rasulullah, Rasulullah, kalau aku harus masuk surga dan Rasulullah juga di surga, tentu surga surgaku dengan surga Rasulullah beda. Kapan aku bisa melihat Rasulullah? Jawab. Sudah masuk surga saja mikir tidak bisa ketemu Rasulullah. Sehingga menjadikan dia sakit sampai didatangi oleh Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, "Engkau akan bisa melihatku setiap saat dan surgamu bersama surgamu. almarhum amanah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo anak muda, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Inilah yang dihimbau oleh para habaib, eh, para ulama. Dan buah daripada cinta adalah ittiba. Buah daripada cinta adalah tarkul maksiat. Enggak cukup orang diajari meninggalkan kemaksiatan saja. Haram, haram, haram, haram saja. Bisa saja haramnya di depan orang. Tapi di saat sendiri sudah tidak haram lagi. Ittiba, ittiba, ittiba, ittiba lahir saja. Akan tapi kalau sudah ada makna mahabbah di dalam hati, maka kita itu yang menjadikan seorang menjadi berjuang untuk Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Sehingga yang digembar-gembarkan ini, memang dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbun Allah tabiuni yuhbibkum Allah. Katakanlah, wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, jika engkau mencintai Allah, engkau harus mengikutiku, maka jika engkau mengikutiku, niscaya Allah akan mencintaimu. Tidak ada pintu menuju kecintaan Allah kecuali melalui ngikuti Nabi Muhammad pintunya Nabi Muhammad. Tidak akan kita sampai kepada Allah kecuali melalui pintu itu, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti Nabi Muhammad maka yuhibbukumullah Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Akan tetapi mencintai mengikuti Nabi Muhammad harus ada rohnya. Sebab mengikuti itu dengan jasad. Yang tidak pakai roh bangkai. Orang mengikuti belum tentu mencintai. Maka yang digambar-gambarkan para ulama adalah mahabbah, mahabbah, mahabbah itu yang menggerakkan mata untuk memandang sesuai dengan yang dicintai. Berbuat untuk seperti yang dicintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad dengan hati kita, anggota tubuh kita akan kita gerakkan untuk Rasulullah. Bahkan nyawanya sangat murah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan nah, seorang wanita ini, seorang wanita yang punya suami meninggal di medan laga, anaknya meninggal di medan laga, eh, bapaknya meninggal di medan laga, lihat. Semua pop orang terpenting dalam hidupnya, bapaknya, suaminya, anaknya meninggal di medan laga. Beliau masih bertanya, "Kaifa bi Rasulillah? Bagaimana dengan Rasulullah?" "Wa bi khair." dia selamat. Aruni iya, nggak cukup. Diberi kabar suaminya meninggal, tenang saja. Diberi kabar anaknya meninggal, tenang saja. Hanya yang ditanyakan bagaimana dengan Rasulullah. Lebih khair. Nabi Muhammad baik hari ini. Ya aku bagian lihat. Setelah melihat Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Semua musibah adalah kecil ya Rasulullah asalkan kau baik-baik Allah. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad ini menjadikan orang yang jauh dari kemaksiatan, melakukan ketaatan. Maka yang dibangun adalah cinta. Orang mengikuti Nabi Muhammad belum tentu mencintai. Belum tentu mencintai. Orang munafik salat dengan Nabi Muhammad ya. Salat bersama Rasulullah, tapi ketahuilah hatinya ada kebencian ke Nabi. Orang-orang munafik. Akan nah, tapi kalau orang sudah mencintai, maka akan muncul mengikuti yang sesungguhnya. Dan kalau ada orang mencintai tidak mengikuti, oh itu bohong dicintanya. cintanya. Baik inilah yang perlu bisa kami sampaikan lihat bagaimana pentingnya membangun kecintaan kepada Rasulullah. Tapi lihat koreksi kita harus kontrol. Pantaskah kita mengaku cinta Nabi? Ternyata perilaku kita adalah tidak sesuai dengan yang diinginkan Nabi. Sering ingat Sa'lah Nabi Abdurrahman. Lihat gitu saja sudah takut. Gimana dia akan melihat sesuatu? intip yang haram. Ini kelihatan. Intip yang mungkin. Buka-buka di web di sekarang zaman-zaman internet insyaallah <laughs> ngaku cinta Nabi Muhammad ya sesaat dengar salawat Nabi besok lembaran pek apa lah kan? ini adalah kerusakan anak zaman sekarang sambung hatinya dengan Rasulullah Quran maka betul ada perayaan ada acara maulid ini untuk membangun hati kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang ada di hati seorang anak muda adalah rasa takut rasa takut kepada Allah takut jauh dari Nabi Muhammad dan yang ada di dalam hatinya bagaimana aku mengikuti Rasulullah bagaimana aku melakukan sesuatu yang bakal dibanggakan oleh Nabi SAW dibanggakan Rasulullah dibanggakan oleh Nabi SAW bagaimana dibanggakan nanti? apa sih kita ini siapa kita memang begitu dan kita diajari melakukan sesuatu agar kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW banggakan Rasulullah dengan kita Apakah cukup kita dengan misalnya membaca apa kumpul dah? Tidak cukup sampai di sini. Harus ada buah yang membanggakan Nabi Muhammad seperti apa? Apa sih kisah misalnya Rabi Adawiyah? membaca salawat kepada Rasulullah 50 ribu dalam sehari. Waktu ditanya ya ayah Rabi'ah banyak sekali yang kau baca salawat itu. Iya, aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Ingin dipanggil Rasulullah, ya, ya Rabi'ah. Bisa di, di, diangkat di depan malak, di depan manusia. Ini adalah salah satu umatku yang baca salawat dalam sehari 50 ribu kali. Kita ingin dibanggakan saat ini. Ini loh anak muda yang zaman-zaman rusak masih senang salawatan, maulidan, cinta kepada Nabi. Ini kita ingin dibanggakan oleh Nabi sallallahu Pak ini mubahin Nabi pernah mengatakan. fa inni mubahin Ikumul umama. Nabi akan bangga dengan kita kalau kita yang benar dan asasnya semacam ini, perkumpulan semacam ini. Bawa teman-teman bawa kawan-kawanmu bawa saudara-saudaramu untuk bisa berkumpul lima jenis maulid semacam ini karena di sini akan dihibu makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saja bisa kami sampaikan dan nanti akan dilanjutkan oleh Habib